Dengan Pak Teguh silakan Pak Teguh. Iya. Bu, itu jelas buruk pendidikan kita. Kalau orang bodoh dinaikkan dipaksa. Karena nanti di SMP-nya juga, wah membuat beban guru. Itulah aturan atau hukum yang nggak jelas. Hanya semena-mena itu. Ya contohnya kayak hukum motor siang dinyalakan lampu segala itu sama itu. Nggak ada artinya tuh. Yang siang nyalain lampu. Yang diuntungkan untung. Tapi pemborosannya luar biasa. Makasih Bu. Baik. Pak Gilbert. Ya ini kan anget-anget kotoran ayam. Nanti 2014 juga ntar diperubah lagi. Kalau seperti Bapak pertama tadi bilang benar. Nanti di SMP, di SMA bisa jadi amburadul itu. Kalau ujian nasional untuk SD ditiadakan itu benar. Tapi yang untuk tinggi, tidak ada yang tinggal kelas itu salah besar. Tinggal kelas harus tetap tinggal kelas karena konsekuensinya dari siswa atau siswi yang tidak berajar atau malas Itu aja, makasih. Baik, selamat siang, silakan Pak Bobi. Kita mesti mencontoh Singapura, negara Finlandia. Finlandia lah, pendidikan paling bagus di dunia. Mereka tidak memberikan ujian, murid diberikan kasus, dan mental dulu yang ditingkatkan. Indonesia ini mentalnya dulu bagus, belajar PMP, kemudian bekerja dan lain sebagainya. Sekarang mana? Semuanya diadu supaya jadi pinter. Akhir-akhirnya kalau nggak pinter jadi stres, bisa bunuh diri. Nah, soal pendidikannya juga harus penting masalah UN memang wajib tapi kalau tinggal kelas saya nggak setuju kalau yang bodoh atau nggak bisa mesti diajarin bukan di tinggal kelas terima kasih oke Pak Tono iya setuju dengan Bapak yang sebelumnya ya tadi bilang kalau tidak boleh tidak naik kelas nanti kasihan anaknya dan ditiadakan UN di akhir nanti kelas 6 itu juga benar sama tadi yang eh, Bapak yang bilang di Finlandia benar itu di kawasan Skandinavia Finlandia atau Swedia mereka pendidikannya tidak ada ujian bahkan tidak ada PR Nah itu bisa dicontoh itu di gimana caranya bisa seperti itu jadi mentalnya lebih kuat dan orang murid-murid sekolah tidak ada beban tapi hasilnya pintar sekali. Oke. Okay. Selamat sore Pak John. Silakan. Saya ingin komentar sih pemerintahan SBY kan tidak berapa bulan lagi. Jangan buat kebijaksanaan yang ekstrim. Apakah ini uh, punya maksud untuk menghancurkan pemerintahnya akan datang atau ini sama-sama tenggelam bersama SBY dan Partai Demokratnya? Itu aja yang saya komentari. Terima kasih. Pak Aru. Oh. Ya. Silahkan Pak. Ya, gimana ya Pak Menteri kita ya. Kalau anak-anak nggak boleh nggak di nggak boleh nggak naik kelas, ngapain mereka sekolah ya? Mereka mau ke belajar semua nanti ya. Semua asal salah terus naik, jadi kualitas tadi jadi apa ya? Aduh Pak Menteri kita Pak ini. Ya Anak kita. Oke, okay. Pak Kahin, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Kahin. saya bukan ahli pendidikan, ya, tapi orang awam Tapi secara berpikir bodoh kita udah tahu ya bahwa yang berprestasi itu harus dapat reward atau penghargaan yang bodoh yang kurang berprestasi yang males-males harus dapat punishment jadi kalau yang begitu positif ini agak kurang waras menteri pendidikannya mohon dipikirkan lagi lah baik-baik terima selamat sore Pak Niko ya sore silahkan Enggak, iya, ini sebenarnya ini pertanyaan yang ini nih menyangkut yang bisnis businessman opinion yang pertama tuh yang tadi pagi ya dan kemarin malam juga yang mengenai upah sektoral. Jadi kan kita ini masih menyambut hari guru terus dikasih lagi um, berdasarkan metode pizza itu adalah bahwa pendidikan di Indonesia itu rankingnya nomor 64 dari 65 negara itu aja udah bikin pusing terus kemudian sekarang nggak usah Eh, banyak belajar udah pasti naik kelas SD-nya nah, iya, dan nanti kita besarnya semua jadi buruh gajinya sama semua UMR mau males mau rajin mau pinter mau bodoh mau punya tahliat enggak semuanya sama ya memang begitu deh peraturan memang negaranya memang mesti pikir dulu deh yang benar gimana ya terima kasih ya Bapak Wiwi halo silahkan Bapak Wiwi saya setuju dengan yang tadi yang pertama bicara itu bahwa sebetulnya negara kita itu mayoritas orang itu sebetulnya pengen anak-anak itu harus ikut ujian ujian nasional jadi dari mana ketahuan lulus atau tidak karena ujian terus kemudian naik. itu jelek itu enggak oh, enggak bisa diukur menurut saya itu memang harus ada ukurannya harus ada standar hanya di Indonesia itu yang eh, tidak ada standarnya apa apa enggak ada standarnya apa apa bareng bareng awalnya rame-rame jadi kalau bodoh-bodoh semua kayak itu jangan kita harus pasti ada anak yang pintar ada yang biasa ada yang lantun itu harus dikelompok-kelompok karena jadi harus ada istilahnya ranking dan sebagainya jadi standar itu harus ada nggak ada ujian semuanya naik terus jadi gimana nggak ada perbedaan antara yang goblok yang malas sama yang rajin sama saja nggak bisa begitu ini salah besar ini mayoritas sebenarnya mayoritas apa rakyat kita nggak setuju kayak begini terima nah, sih. Pak Kahi ya kalau UAN itu harus dihapus itu memang baik ya jadi itu jadi lumbung-lumbung tikusnya itu jadi dibongkar gitu tapi kalau untuk di semua siswa naik kelas ini agak absurd gitu dan di kebutnya ini agak kurang waras saya pikir kalau kucing itu ada yang putih ada yang hitam ada yang belang itu untuk dibedakan kalau manusia itu dibedakan dari kualitas otaknya ada yang malas ada yang rajin itu harus ada punishment dan apa namanya reward yang punya otak nanti kalau lulus buat apa kerja keras belajar keras paling jadi dagang otak-otak ya, kalau yang kasih komputer buat apa mahal-mahal sekolah komputer paling jualan es puter jadi kalau itu bagaimana respon siswa terhadap pelajaran itu harus dinilai juga etika juga daripada imannya juga daripada karakternya nah itu semua akumulasi itu harus dinilai dan kalau nggak gini semua naik kelas boros aja 365 hari dalam setahun Gak apa-apa pasti naik kelas kok atau banyak bus kota aja. Gak apa-apa, nanti juga naik kelas. Terima kasih. Ah, Pak Firman. sore. Silahkan Ya, uh, jadi ini kebijakan atau wacana untuk itu uh, saya kira kurang rasional ya, atau tidak common sense ya. Eh, bidang umum saja. Jadi nanti eh, ke depan itu murid-murid itu akan menjadi sableng, ya kan? Ah, jadi ini ya, saya ibaratnya ini eh, apa kalau ini kalau di pabrik atau di eh, ya, katakan di pabrik ya sih ya. Ini eh, jadi karyawan yang tidak kreatif, tidak produktif, tidak produktif itu eh, meminta gaji gaji sama dengan karyawan yang lebih produktif atau lebih kreatif gitu. Mari eh, kalau kalau saya mengajak ke ke substansi ekonomi global ya Bu ya. Ini sekarang yang eh, perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang besar itu tuh akan eh, dalam tanda petik ya akan memakannya kecil Eh, lalu yang orang-orang yang cerdas itu tuh akan eh, apa akan meng ya katakan menem, apa mengemplang orang-orang yang bodoh gitu ya dalam tanda petik ya nah, jadi eh, saya kira kalau wacana seperti itu tuh kurang gitu itulah kurang gitu rasional ya jadi mau dibawa ke, mau dibawa kemana negeri ini nih ya, ya terima kasih Pak Chris ya kita tahu bahwa eh, sebuah negara atau apapun eh, kompetisi itu sangat-sangat memegang peranan utama untuk sebuah kesuksesan atau uh, sebuah ya. Karena dengan kompetisi itu maka akhirnya lahirlah kualitas-kualitas gitu. Nah, demikian juga dalam pendidikan. Nah kalau semuanya harus naik kelas karena tidak ada kompetisi ya benar para pendengar tadi mengatakan ya goblok semua ntar yang goblok yang, pin, yang goblok pinter malas rajin sama aja nanti akhirnya semuanya jadi balas semua jadi ya, jadi goblok semua ya negara ini mau dibawa kemana itu yang membuat kebijakan atau mempunyai jangan-jangan otaknya memang kagak beres selamat sore silahkan komentar anda nih bapak ya saya semakin bingung dengan kementerian ini yang mestinya mengurus yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Mestinya pemerintah itu menyediakan lah untuk warganya menempuh pendidikan dengan baik. Yang kurang mampu dibantu dengan dengan berbagai struktur yang tersedia, bangunan diperbaiki, mutu buruh ditingkatkan, tetapi bukan ikut campur dalam proses mengajar-mengajar karena proses ajar mengajar itu sifatnya subjektif guru yang bersangkutan yang tahu mengenai siswa yang bersangkutan. Jadi pemerintah ini mau dibawa kemana dengan begini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wira. Pak Kris, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Betul sekali. Itu pemerintah kan hanya bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi di dalam teknis sehari-harinya itu kan guru yang mengalaminya guru yang ah, menghadapinya ya ya tentu akan menghadapi kesulitan kalau dipaksakan naik sedangkan anak itu tidak mampu karena setiap jenjang kenaikan dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu kan ah, materi pelajaran bertambah sulit jadi ini pemerintah pikirannya kemana saya juga bingung ini memang pemerintah ini lagi pemerintahan bingung kali sebaiknya nanti diserahkan aja kepada pemerintahan yang baru Gak perlu bikin eh, buat kebijakan-kebijakan yang yang membuat kesulitan yang di lapangan gitu loh kan. itu satu yang kedua masalah kompetisi jadi nanti di, di, di sekolah ini tidak uh, eh, diadakan suasana untuk berkompetisi Dimana semua jadi bodoh, pinter, malas, rajin semua naik dan akhirnya nanti pengaruh kepada mereka yang rajin, yang pinter uh, kita tahu bahwa dunia ini ada yang diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan-kelebihan tertentu di dalam intelektualnya gitu ya. Nah itu kan harus difasilitasi, tapi kalau semua bisa meletakkan akhirnya ah, ratingnya turun, uh, tingkat uh, kurikulumnya turun, bangsa ini mau dibawa kemana ke depan sedangkan kompetisi di dunia ini semakin ketat. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Kres, Pandi selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah menunggu, silakan komentar Anda kalau saya sih setuju aja kalau kalau saya pakai final-finalin kelas karena ada beberapa guru yang terpilih sama muridnya dia bisa menggunakan arogansi e, tidak naikkan siswanya belum tentu siswa itu tidak sanggup jadi satu yang kedua eh, ada beberapa umum apalagi itu soal negeri ya memanfaatkan uh, jabatan guru itu untuk mencari-cari uang dan sebagainya ya saya kira saya setuju ya tidak ada yang tinggal kelas karena anak yang bandel belum tentu bodoh kan kadang-kadang bandel aja dianggapnya bodoh itu aja makasih ya terima kasih Pak Andi Pak Leo pagi ya pagi Uh, kalau menurut saya sih ini kebijakan kurang bagus ya karena eh, anak-anak yang tidak disiplin uh, boleh naik kelas juga. Jadi ini anak-anak tuh uh, nilainya juga di bawah standar, ke, uh, dengan ambang batas tertentu di bawah standar boleh naik kelas juga. Itu kan memang uh, menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya motivasi buat anak kan, ya kamu belajar yang rajin, nanti disekolahkan ke luar negeri dapat beasiswa Ah, malahan anak-anak selalu dikasih nasihat belajar yang rajin supaya jadi presiden kan begitu. Nggak ada tuh yang namanya anak-anak eh, kurang disiplin. Ya, biarpun pun kurang disiplin bisa tidak naik kelas gitu. Eh, nggak bisa dipaksakan. Ini uh, mestinya uh, apa? uh, apakah pasangan mau terima juga anak-anak kurang disiplin gitu? Ya kan begitu kan? Yang kurang apa nilainya di bawah standar gitu. Nah itulah, itu mungkin Menteri Pendidikannya MNU itu otaknya mampet, kebanyakan lemak gitu. Terima kasih. Pak Andi silahkan komentar Anda. Ya, rasanya aja. Uh, gimana ya, nggak ada, nggak logika. Kalau begitu ya wajib lulus, artinya bisa atau nggak bisa pasti harus lulus dong. Jadi logikanya di mana ya? Kok oh, di mana ya? Di mana-mana kok dibikin peraturan kok aneh-aneh gitu loh yang yang nggak umum gitu kalau gitu ya nggak usah eh, ah, santai-santai juga lulus kan wajib wajib lulus dong kalau nggak boleh gitu jadi aturan dari mana gitu aneh aja menterinya terima kasih terima kasih Pak Andi Pak Rudi selamat siang siang Mbak ah, saya sangat prihatin sekali ya dengan keluarnya peraturan itu nah kita tahu bahwa pelajaran kompetensi itu kan di tingkat SLTP, SLTA itu ada yang namanya belajar tuntas. Belajar tuntas itu kalau anak itu belum lulus masa pelajarannya dia bisa ikut remedial, bisa nah, sampai dia lulus baru dia bisa untuk melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Sekarang kalau SD dibuat yang demikian rupa juga seolah-olah harus naik, jadi nilainya nanti di remedial juga remedialnya setelah selesai eh, kenaikan kelas saya yakin itu tidak akan terlaksana dan terus terang aja sekarang aja anak SD sebagian besar saya nggak mengatakan seluruhnya tapi sebagian besar setelah masuk di tingkat SST dan selanjutnya parah dengan pelajaran mbak apalagi tidak tidak ada un nah un tidak ada terus semua naik kelas, naik kelas, naik kelas. Bodoh, pinter, pokoknya semua naik kelas. Itu akan hancur, Mbak. Memang saya hanya menghimbau kepada Pak Menteri, tolonglah ini diperhatikan. Ya, keadaan pendidikan kita udah parah segini. Saya rasa itu aja, Mbak. Terima kasih Pak Rudi. Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang, Ibu Luna. Silahkan komentarnya, Pak. Wah, ini saya pikir kebijakan yang agak-agak kurang waras ya cambuk itu perlu untuk memotivasi biar siswa itu lebih rajin dan giat ya kalau tongkat itu perlu untuk mendidik untuk dipukul untuk eh, bersalah dan mendapatkan hukuman ya hukuman yang tidak naik kelas itu perlu gitu untuk memberikan efek jerak bagi anak sekarang kalau semuanya lulus buat apa mati-matian belajar buku nanti juga dagang air puter kalau sekarang nanti anak-anak punya otak buat apa mati-matian belajar nanti dagang otak-otak ya jadi saya minta itu itu agar supaya mahasiswa siswa-siswa itu jangan dibikin seperti menjadi uh, uh, tumpul gitu kan saya jadi siswa saya bolos aja 365 hari oh, saya naik kelas saya jadi siswa gitu aja oh, banyak dulu itu biskota no nanti naik kelas jadi semuanya itu sangat dangkal ya dan tergesa-gesa ya jadi harusnya itu nilai dari siswa bagaimana imannya etikanya attitude-nya juga nilai-nilai eh, respon dia terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah Pak Tony Iya selamat siang Selamat siang silakan Pak Tony Iya kalau ujian nasional jadi ujian sekolah itu sih saya setuju ya Tapi kalau tidak boleh tinggal sekolah, Itu kata-katanya apa kurang lengkap atau aneh gitu Kan ini bukan tidak boleh melanggar hukum atau apa gitu yang namanya tinggal kelas ya apa sih yang mau tinggal kelas jadi maksudnya apa gitu loh kalau anak emang bolot bodoh nggak bisa naik mau kemana mesti dipaksain naik ini kan peraturan yang namanya lucu makanya saya bilang ada yang gak kata nih kata-kata yang tidak, tidak boleh itu quote unquote atau gimana gitu jadi aneh gitu kalau pemerintah bikin peraturan seperti itu makasih Amin silakan Selamat siang Selamat siang Bapak kalau saya nilai pejabat sekarang ya, banyak nggak bermutu ya. Gaya singkong gede gitu, otaknya nggak ada. Masa begitu disamain? Buat apa orang belajar? Ya itulah, mutu kita makin morot. Mungkin makanannya cocok kali ya. Terima <laughs> kan kasih. Baik, Pak Andi silakan. Ya itu betul 100% betul sekali itu pemerintah. Itu kalau bisa sampai SMP itu, jangan sampai SD doang. Memang kalau untuk maju mesti begitu, kalau nggak semua dimanipulasi guru, semua itu minta uang segala sokok kanan kiri untuk kasih ekstra kulikuler. Jadi saya setuju banget tuh, kalau bisa sampai SMP itu itu baru bisa membuat siswa pikirannya terbuka gitu. Ya, makasih. Terima kasih untuk Pak Andi. Silakan Pak Joko. Ya, kalau di luar negeri itu banyak sekolah yang asal bayar uang sekolah, dia dijamin naik gitu. Nah, mungkin dia niru ke sana. Jadi kalau SD kan bukan saya, SD kan sudah nyaris tukang sapu aja sekarang bukannya SMP SMP Juga ada artinya nanti kalau katakan SD itu dia lulus mau masuk SMP kan disaring lagi bagi sekolah yang bagus kan saringannya ketat kan mereka kalau tahu begini kan harus belajar ah, oke okay. Nah, baik terima kasih Pak Joko komentar Anda sudah tangkap maksudnya Pak Roman iya Selamat siang Pak Selamat siang juga Pak Pak Saya setuju dengan opininya pemerintah itu <clears throat> Secara spiritual kira-kira begini Mbak siapa ini Mbak Dona ya? Kiki Pak Mbak Kiki Wijaya Kira-kira secara spiritualnya itu begini pemikirannya Tuhan menciptakan manusia itu pasti memiliki kelebihan. Siapapun manusia itu, bahkan yang cacat sekalipun punya kelebihan. Jadi sekarang tinggal gurunya, mampu enggak memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi dari setiap siswanya. Jadi kata kuncinya ada di guru. Guru-guru ini mampu enggak melihat potensinya. Jangan orang yang asli main tinju disuruh main catur, ya enggak ketemu. Orang yang pinter main badminton disuruh berenang nggak ketemu jadi multiple intelligence itu kata kuncinya carilah kelebihan dari siswa-siswi kita itu apa tapi kalau yang bolos satu bulan masuknya cuma dua kali, wah itu orang tuanya yang harus dihukum. Hmm. Terima kasih Mbak. Terima kasih.